والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد قال الثاني والستون yang ke-62 bab ma jaa fi zimmatillahi wa zimmati rasul wa zimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Ini berarti ada peringatan dimasukkan ke dalam kitab tauhid karena melanggar <clears throat> perjanjian kesepakatan yang datang dari Allah dan Rasulnya berarti adalah naksun fit tauhid mengurangi at tauhid karena menunjukkan tidak adanya sikap ta'zim menjaga, menghormati, memuliakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ahdu boleh juga diartikan misak yang dibuat diantara sesama manusia. Al-ahdu. Zimmah itu juga maknanya al-ahdu. Sedangkan al-ahdu itu boleh dikatakan misak. Misak itu perjanjian yang kokoh, kuat yang dibuat yang di antara sesama manusia. Mereka punya perjanjian kalau kita mungkin dengan materai itu namanya ahad. Apa yang terkait dengan di sini ini artinya menyiratkan bahwa kalau terjadi pelanggaran berarti menunjukkan kekurangan tauhid dari orang yang melakukannya. Karena itu tidak punya berarti tidak adanya ihtiram kepada ahdun, kepada perjanjian kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan itu termasuk di antara sifat-sifat orang munafik dan sifat-sifat orang Yahudi. Termasuk sifat-sifat orang munafik dan sifat-sifat orang Yahudi suka melanggar perjanjian. Nah, apalagi orang-orang Yahud yang memang kebiasaan mereka melanggar perjanjian. Nah, waman awfa bi ahdillahi fa innallaha yuhibbul muttaqin. Qala rahimahullah wa qaulillahi ta'ala wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum. Maka penuhilah, tepatilah janji kesepakatan dengan Allah jika kamu membuat perjanjian, membuat kesepakatan dengan Allah. Mungkin kita lakukan. Berarti ini menunjukkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ahdun ini itu termasuk al-kabair, dosa dosa besar. Dalam beberapa waktu yang lalu mungkin dari fawaid dari ikhwah dalam telegram atau mungkin pernah sampaikan juga orang yang melanggar perjanjian kesepakatan antara dia dan Allah itu termasuk dia melakukan perbuatan dosa dosa besar tekadnya untuk akan melakukan ini atau akan berbuat ini mengamalkan ini tapi ternyata dia langgar itu termasuk di dalam di dalamnya itu yang seingat anak dan itu termasuk jadi apa namanya pelanggaran pelanggaran tersebut termasuk dosa dosa besar ya. ahdullahi alayya misalnya yang jadi tanggungan saya kesepakatan dengan Allah yang jadi tanggungan saya akan berbuat seperti ini akan menjalankan ini kalau dia mengucapkan dengan istitna mungkin bisa lolos dari percakapannya itu insya Allah hmm, saya akan berusaha semampunya untuk melakukan ini atau ini. kalau ini ya hmm. nah di sini dalam ayat ini beliau artinya menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk ya, ini, sebagaimana sini perintah perintah untuk menjaga kesepakatan dengan Allah ketika melakukan kesepakatan tersebut wala tangkudu al-aiman ba'da tauqidiha dan larangan untuk membatalkan menggugurkan sumpah setelah dipertegas nah, sesudah diada yakni kekuatannya nah, Nah, disebutkan juga bahwa yang dimaksudkan di sini setiap perjanjian apalagi dengan Allah atau membawa nama Allah ayat ini menunjukkan perintah untuk ini sebagai sebuah keharusan untuk memenuhi dan menepati perjanjian tersebut karena itu artinya bentuk ini pengagungan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu menunjukkan kesempurnaan tauhid. Nah, di sini apa namanya berlaku berlaku umum. Kita punya kesepakatan dengan Rasulullah SAW, dengan Allah, dengan Rasulullah melalui syahadat lain yang kita kita ikrarkan. Seakan-akan itu merupakan ahdun bainana wa bain bainallah wa baina Rasulullah SAW. Ini Yani kalau kepada Allah jelas kita mentauhidkannya tunduk dan taat. Kepada Rasulullah SAW. kita mengikuti dan meneladaninya, mengikuti beliau dalam artian apa namanya menjalankan syariat syariat beliau. Beliau juga punya ahd perjanjian dengan Allah terhadap kita yaitu tabligh menyampaikan bayan menjelaskan ini ahdun beliau terhadap kita. Ya, ini perjanjian beliau dengan Allah bahwa beliau tidak akan menyembunyikan. Beliau tidak akan menyelewengkan. Tidak akan memalsukan dan akan menyampaikan dengan benar dan jujur. Lengkap. Dan itu terbukti sampai Allah memuji dan menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bahkan ini artinya sebagaimana beliau katakan sering apa di dalam sebuah riwayat. Ya. Annahuma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma'nam, ala ma huwa khanam, khair ma ya'lamuhu lahum. Wa yundira na'am ya yundira syarra ma ya'lamuhu lahum. Ini beliau men, apa namanya, menyatakan kewajiban setiap para nabi termasuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kebaikan yang beliau mereka ketahui kepada umatnya dan mentahdir memperingatkan kejelekan yang mereka ketahui kepada umatnya supaya mereka menghindari. Ini ahad dan al aslu fil lil, lil apa fil amr lil wujub dan asal hukum perintah eh, nah, itu adalah wajib dan ini berlaku bukan hanya terhadap Allah dan Rasulnya juga terhadap sesama terhadap sesama. Apalagi kalau itu di apa ya, perjanjian dengan sesama itu yang jadi saksi ataupun yang seperti yang kisah dua orang yang mem, saling meminjam. Nah, yang satu meminjam uang seribu dinar dan menjadikan <clears throat> Allah sebagai kafil, menjadikan Allah domin sebagai nah, dominnya dan menjadikan Allah sebagai nah, syahidnya diterima oleh yang meminjamkan. Maka betul-betul harus dipegangi. Dan terbukti dia memegangnya dengan sempurna dan Allah barir ya, menjalankan tekadnya menyempurnakan janjian tersebut. Nah. <clears throat> Di baik. dalam ayat tersebut lengkapnya wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Sempurnakanlah tepatilah perjanjian kamu dengan Allah jika kamu membuat perjanjian, kesepakatan dan jangan kamu batalkan aiman, sumpah ataupun perjanjian tersebut ba'da tawkidiha setelah dipertegas. Waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila dan Allah kamu telah menjadikan Allah sebagai kafil atas kamu yang men, apa namanya ber, menjamin, mengawasi, menjadi saksi. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ini juga ada di situ tersirat peringatan. Peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang melanggar perjanjian setelah ada taukidnya. Ada penegasannya. Kemudian an Buraidah, nah, ini ada kisah dalam hadis tersebut. An Buraidah qala, Buraidah bin Husayb, kana Rasulullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran. Adalah Rasulullah SAW jika tidak mengangkat seorang amir ala jaisin. Jais ini tentara pasukan lebih besar. Au sariyatin ini pasukan kecil, pelopor atau ekspedisi atau nah Ausahu taqwallahi. Beliau mewasiatkan untuk Amir tersebut secara pribadi supaya bertakwa kepada Allah. Selalu diingatkan beliau. Wa man ma'ahu minal muslimina khaira dan beliau wasiatkan peringatkan kepada para amir untuk memperhatikan kaum muslimin yang bersamanya, kebutuhannya, keadaannya, Nah, yang ikut dengan dengan dia. Capai barangkali ya. Dia mungkin kuat, tapi pasukannya belum tentu kuat. Diajak. Diberikan pilihan bagaimana yang nah, ya mereka lakukan. Perhatikan keadaan mereka, kemaslahatan kemaslahatan mereka juga tahu nah, keberadaannya. Dan semua ini bentuk ini khairan yang di, diinginkan. Bukan hanya keadaan-keadaan fisik mereka, juga keadaan mungkin ini dalam keadaan gelisah ataupun resah di dalam rombongan tersebut. tahu keadaan keadaan. Nah, diingatkan oleh Rasulullah dinasihati supaya memperhatikan memperhatikannya. fakala Uhzu bismillah. <clears throat> Perangilah musuh dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama nama Allah, mengharapkan kemenangan, mengharapkan pertolongan, mengharapkan kebarokah, kekuatan. Fisabilillah berperang di jalan di jalan Allah bukan untuk cari kekedudukan, bukan untuk mencari harta, ke, kepemimpinan, meluaskan wilayah di jalan di jalan Allah untuk me, Negakkan kalimatullah. Qatilu man kafara billah. Perangilah. Orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi perang di dalam Islam itu untuk melenyapkan kekafiran. Bukan untuk menumpas orang kafir. Bukan untuk membantai orang kafir. Tapi untuk menumpas, memberantas kekafiran. Kalau misalnya kekafiran itu lenyap tanpa harus memerangi mereka, itu lebih disukai. Makanya disebutkan dalam riwayat apa diceritakan bahwa seandainya memerang apa namanya ada dari kampung tersebut, wilayah tersebut masuk Islam itu jauh lebih disukai oleh beliau daripada menumpas mereka. Makanya ketika mengepung Taif terkenal ya, riwayat tersebut, doa tersebut para sahabat minta ya Rasulullah doakan kehancuran buat mereka. Rasulullah mendoakan Allah mahdi saqif wa'tini bihim. Ya Allah beri hidayah penduduk sakit. Datangkan mereka kepadaku. Tidak didoakan laknat. Tidak didoakan kehancur, kehancuran. Itu tujuan berperang di dalam Islam. Bukan untuk melebarkan wilayah. Seperti kata mereka. Juga bukan sekadar untuk membela diri. Tapi mengejar mereka, datang mereka bukan untuk membantai mereka, tapi menumpas kekafiran. Makanya nanti disebutkan di dalam di sini diberi tawaran. Mereka diberi tawaran, nggak langsung dibasmi nggak langsung diserang. Diberi tawaran. Ughzu wala taghullu wala taghduru. Perangilah. Jangan melakukan hulul. Menggelapkan harta rampasan sebelum di dibagi. Tidak boleh. Nah, itu termasuk dosa dosa besar. Wala takduru dan jangan berbuat curang, berkhianat. atau walaupun dalam peperangan khianat pun nggak boleh. Makar memang, ya taktik itu boleh, ya al harbu enam khida peperangan itu memang penuh dengan tipu tipu daya, trik, taktik. Bagaimana untuk menjatuhkan lawan? Tapi dalam peperangan nggak bukan khianat lain. Wala tumathilu, jangan mencincang. Kalau sudah jatuh lawannya sudah mati, tidak boleh dicincang diambil kupingnya, ambil hidungnya, diambil jantungnya, diambil jarinya. Tidak boleh. Ini aturan Islam. Wala taqtul walidan, jangan bunuh anak-anak. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin, kalau kamu bertemu dengan musuhmu dari kalangan musyrikin, fad'uhum ila salafi khisalin. Ajak mereka kepada tiga perkara, au khilal fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum mana saja yang mereka terima dari kamu terima mereka menyambut pilihan dari tiga pilihan tadi nah ternyata milih perang Rasulullah mengatakan apa faqbal minhum berarti jangan lari kalau yang dipilih apa perang faqbal minhum pilihnya perang ya jangan lari kalau pilihan pertama Ketika mereka menerima ditawari Islam, mereka menerimanya, maka kufa anhum. Tahan. Tahan kalau mereka mau menerima Islam. Summa du'uhum ilal Islam yang pertama. Mana saja kalau mereka misalnya mau berdamai. Sebelum itu ya, sebelum tawari Islam, diajak mereka, nah, maunya apa? Ngomong, ya kebiasaan kan, kan sebelum perang kan dialog dulu. Nah, bikin gertak-gertakan, ya. ditawari. Tawari mereka, ajak mereka kepada kepada Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka menyambut, terima. Berarti tidak jadi perang. Summa ila tahawul min muhajirin. Kemudian ajak mereka untuk pindah. Jangan tempati kampung kalian lagi. Tinggal bersama kaum muhajirin dekat dengan Wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum malil muhajirin wa alaihim ma'al muhajirin. Terangkan kepada mereka kalau mereka mau berpindah ke negeri muhajirin, maka mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muhajirin. Fa in abau an yatahawalu kalau mereka enggan untuk berpindah, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Apa kewajibannya? Mereka kewajiban seperti kewajiban muhajirin. Bisa ikut jihad. Nah, punya hak apa? Punya hak kalau misalnya dapat perang, dapat ghanimah, dapat faik. Nah, kalau mereka tidak mau hijrah, mereka sama seperti orang-orang badunya kaum muslimin. Orang-orang badui nggak dapat faik, nggak dapat ghanimah. Nggak dapat diakui sebagai muslim, diakui sebagai muslim, nggak boleh diganggu darahnya. Nah, tapi kalau dia punya dan kedudukannya nggak bisa dia Nah, mungkin sebagai syafi'i kecuali untuk kaumnya. Kalau orang muhajirin, ya kekuatan, kedudukan. Ya. Yajri alaihim hukmullahi ta'ala. Berlaku atas mereka hukum, hukum Allah. Wala yakunu lahum fil ghanima wal fa'i Nah ini, untuk orang badui yang tidak mau hijrah, sudah masuk Islam. Enggaklah, lah, ini negeri kami, tanah tumpah darah kami yang nah, pokoknya sangat dicintainya nggak mau pindah. Mereka tetap dianggap sebagai muslim, tetapi mereka tidak punya hak untuk dapatkan ghanimah. Hasil dari peperangan, rampasan perang mereka nggak dapat. Fight, ya, penyerbuan yang tidak ada artinya mereka mendapatkan harta tanpa peperangan. Fight namanya, itu juga orang-orang Arab Badui nggak dapat karena mereka tidak mau hijrah. Illa an yujahidu ma'al muslimin. Kecuali kalau mereka ikut perang bersama kaum muslimin. Dapat ghanimah, dapat salbiah bersalap. Ya, salap itu dia membunuh lawannya dari harta lawannya dia ambil. Ya, bukan tidak masuk ghanimah. Tidak masuk ghanimah. Fa hum abau fas'alhum jizyah. Ini yang kedua. Kalau mereka tidak mau nerima Islam, kemudian apa namanya tidak ya, ini, ya tentunya terkait kalau dia sudah tidak mau menerima Islam yang lainnya juga nggak mau nggak mau hijrah ya tawaran yang kedua mereka harus bayar jizya untuk harta mereka, nyawa mereka dan kegiatan mereka. Dilindung, dilindungi mereka beribadah. Dilindungi mereka beribadah. Dalam artian mereka tidak diganggu. Dan, tapi tidak boleh menampakkan diri dalam beribadah tersebut. Terlihat. Melakukan keramaian. Tidak boleh. Di tempat mereka sendiri, di rumah mereka sendiri. Izzah Islam. Itu di zaman itu. Mereka mau beribadah silahkan. Tidak boleh diganggu. Mereka punya gereja. nggak boleh dihancurkan gerejanya. Nah, nggak boleh. Tapi nggak boleh mereka menampakkan ibadahnya di dalam. Nah, itu, ya. Tidak boleh. Tidak di, artinya kalau mereka melakukan ibadah juga nggak dijaga. Tidak dijaga tapi nggak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu. Kalau mereka diganggu, mereka punya hak nuntut. Nah. Bahkan sampai disebutkan dalam masa pemerintahan Umar saking rahmatnya, izahnya juga Islam, mulianya Islam. Ada seorang kakek-kakek Yahudi buta mau menyerahkan jizyah pajak tertatih-tatih dia jalan, nggak tahu nggak ada yang nanu marah kamu. Sudah di rumah saja. Nggak boleh, nggak, di, nggak semuanya seperti itu. sudah diambil. Ya. Jangan ingat. Ya. Bahkan mereka pun bisa mengadu. Kalau misalnya dia disakiti oleh seorang muslim, tanpa alasan, boleh dia mengadu kepada penguasa. Untuk minta di, diadili. Baik terkait hartanya, apalagi darahnya, kehormatannya. Seperti orang Yahudi yang ditampar oleh Abu Bakar Siddiq. Ngadu pada Rasulullah. Tapi Abu Bakar punya alasan. Dia menghina Allah dan Rasulnya. Nggak sabar Abu Bakar. Pukul sekali. Ya. Itu banyak kasus sampai di apa namanya bahkan ah, jadi sebagai walaupun mereka sebagai apa namanya warga negara yang mungkin apa namanya taruhlah dianggap sebagai orang-orang yang dini yang di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka juga punya hak bisa memperkarakan amir. Nah, masuk kisah ini diadilinya siapa? Abu Ali bin Abi Thalib dengan orang Yahudi yang sampai akhirnya Yahudi itu masuk Islam atau dengan Umar bin Khattab dalam urusan tanah, perluasan masjid atau apa. Nah, Qala rahimahullah Qala sallallahu alaihi wasallam fa abaw fas'alhum al jizya. Yang kedua, fa ajabu ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka mau membayar jizya, terima dan tahan diri, jangan memerangi mereka. Berhenti kalau mereka sudah mau mau menerima jizya, Jangan nggak boleh diserang lagi. Fa'inhum abau tapi kalau mereka tidak mau mengeluarkan jizyah, fasta'in billah wa qatilhum. Minta tolong kepada Allah dan perangilah mereka. Nah. Dan biasanya yang terakhir ini karena kesombongan mereka juga. Nah, mereka yang memulai dengan mencaci ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kisra Persia. Mencaci, memaki, menghina, bahkan tapi apa namanya betul-betul merendahkan pasukan kaum muslimin ketika itu. Tapi Allah balikkan. Justru kaum muslimin tafaulan. Ya, menjadi faal. ketika Persia, raja Persia menyerahkan sebakul sekeranjang tanah kepada yang apa namanya Amir untuk menghinakan Amir ini sebetulnya. Tapi justru dengan bangga, dengan gagah diterima tafaulan. Mereka sudah menyerahkan tanahnya buat kita, sebentar lagi jadi milik kita. Optimis. Itu menambah jatuh mental, justru jatuh mental mereka. Nah. Nah. Qala wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi fala taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi. Kalau kamu mengepung satu benteng, satu penduduk benteng, lalu mereka ingin kamu menjadikan untuk mereka tanggungan, jaminan dari Allah dan Rasulnya. Fala taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabihi. Walakin ij'al lahum dimmatak wa dhimmata ashabik. Jangan terima. Kalau mereka boleh kami nyerah. Tapi kami di bawah jaminan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Jangan mau terima. Kalian tunduk turun dengan zimah, jaminan kami. Jaminan pasu, pasukan. Ya, jaminan kamu dan pasukanmu. Nah. Karena berat. Fa innakum in tukhfiru dimamakum wa dhimmata ashabikum ahwan min an tukhfiru dhimmatallahi wa dhimmata nabihi. Karena kalau kamu melanggar jaminan kamu sendiri dan jaminan teman-teman kamu, pasukan kamu itu masih lebih ringan daripada kamu menjam, apa namanya melanggar jaminan dari Allah dan Rasulnya. Nah, daripada melanggar jaminan Allah dan Rasulnya. Artinya keputusan hukum kan di tangan pasukan. Hmm. Mereka ini, ya, keputusan ke, ke, apa namanya perlindungan itu di, dilindungi mereka oleh oleh pasukan. Kalau misalnya jadi mereka terima, diterima dengan jaminan Allah dan Rasulnya, mereka bikin ulah, mengkhianati ataupun melakukan kecurangan atau apa, kan sudah diterima dalam jaminan Allah dan Rasulnya berat. Mau diapain? Tapi kalau dia misalnya dalam jaminan pasukan, dia bikin salah atau apa, enak sudah, jengkel, pes kepalanya. Bikin anak, bikin curang misalnya apa, melakukan pelanggaran atau apa, enak sudah. Karena bukan janji jamin dalam jaminan Allah dan Rasulnya. Masukan. gitu yang kedua, wa idha hasarta ahla hisnin fa'araduka antun ziluhum antun zilahum Fa'araduka antun zilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah. Nah, mereka ingin. Nah, dari sini juga dengan ayat itu man lain yahkum bima anzalallah faulaika kafirun. Berarti kafir mereka. Yang tidak menjadikan apa eh, tawanan-tawanan tadi dengan hukum Allah. Wa idha hasarta ahla hisin ketika kamu mengepung satu penduduk benteng dan ingin kamu menempat eh, agar kamu menempatkan mereka dalam hukum Allah. Kalau kamu menghukumi mereka dengan hukum Allah, maka kata Rasulullah jangan Jangan posisikan mereka, jangan tempatkan mereka di atas hukum hukum Allah, hukum kamu. Walakin anzilhum ala hukmika. Tempatkan mereka dengan keputusanmu, dengan hukum kamu, bukan dengan hukum Allah. Kafir berarti disuruh. Nah, ya artinya memahami ayat itu kan nggak se, seperti itu memahaminya itu. Nah, ya. Ada kejadian seperti seperti ini. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak mereka ditempatkan dengan hukum diputuskan dihukum, dihakimi dengan hukum hukum Allah, tapi dengan hukum dari panglima pasukan Tergantung apa yang diinginkan oleh nah, panglima. Nah. Faina kala tadri atusibu fihim hukmallahi amla. Karena kamu tidak tahu apakah kamu bisa tepat benar di dalam terkait apa tentang urusan mereka sesuai dengan hukum Allah atau ti atau tidak rawahu muslim. Nah ini artinya dalam ini hadis dalam hadis ini apa namanya diingatkan untuk bahwa pelang, ini pelanggaran walaupun di sini apa hanya sebagian eh, diambil oleh beliau bahwa ini pelanggaran terhadap jaminan Allah dan Rasulnya itu berat termasuk pelanggaran atau eh, menodai kesempurnaan tauhid nah, menodai kesempurnaan tauhid dan seperti diterangkan nanti oleh beliau kata Syekh Sa'di rahimallahu bab majaa fi zimmatillahi wa zimmati rasulihi sallallahu alaihi wasallam Al-maksud min hadhihi tarjumah al-bu'du wal hadar min at-ta'arrud lil ahwal allati yukhsha minha naqdul uhud wal ikhlalu biha ba'dama yuj'al lil a'da'i al-mu'ahidin zimmatullah wa zimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yani maksud dari bab ini dengan uraian panjang ini tadi bahwa yang diinginkan adalah supaya jauh kita menjauh dan menghindar berhati-hati untuk tidak menceburkan diri dalam keadaan-keadaan yang dikhawatirkan di situ pelanggaran terhadap kesepakatan atau al-ikhlal biha atau menelantarkannya. Setelah dibuatkan untuk musuh-musuh Allah yang muahidin ini, untuk lawan-lawan yang sudah mengadakan kesepakatan perjanjian ini, diserahkan kepada mereka zimmatullah wa zimmatu rasulih diberikan kepada mereka jaminan dari Allah dan rasulnya. Fa innahu mata waqa'an naqdu fi hadhil hal ini ketika terjadi, apabila terjadi pelanggaran di dalam kondisi seperti itu, karena intihakan minal muslimin li zimmatillahi wa zimmatin nabihi sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti kaum muslimin melanggar. Berarti kaum muslimin melanggar perjanjian, melanggar kesepakatan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Watarkan li ta'zimillah. Dan berarti mereka tidak mengagungkan Allah. Tidak memuliakan Allah. Kenapa? Karena berani melanggar jaminan Allah. Sudah diberikan jaminan kok mereka malah mengganggu. Menyakiti orang-orang yang mu'ahad ini tadi. Enggak boleh. Akan kan itu seperti itu juga yang terjadi. Mereka datang sebagai turis barangkali sebagai duta atau mungkin sebagai orang yang mungkin sedang berkunjung mau ziarah atau mungkin mau belanja shopping di Indonesia dibom. Nah, sementara negaranya dengan negara kita kan punya perjanjian misalnya, punya kesepakatan. Mestinya kan dia dilindungi oleh nah, kepala ada penguasa pemerintah kita. Nah kemudian kita mengganggu. Nah, hmm, ya, ya Apalagi kalau misalnya kiai kesepakatan apa namanya, kan jelas itu samping apa namanya e, penentangan terhadap penguasa juga menodai Islam. Nah, kalau mereka punya hak dengan dengan adanya muahadah itu sudah mendapatkan perlindungan. Bahkan Rasulullah me, melarang untuk diganggu. Bahkan Rasulullah menyebutkan pula mereka yang menyakiti dan mengganggu apa membunuh kafir muahad dalamnya yajid hal jannah tidak akan mencium bau bau surga. Wartika nah. Wartikaban li akbaril mafsadatain. Bahkan berarti mereka melakukan kerusakan yang lebih besar dari dua kerusakan yang ada. Kamana baha alaihi sallallahu, sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum in Zimmamakum wa zimmata ashabikum ahwan. <clears throat> Wa fi dhalika aidan tahwin lid Tindakan itu juga berarti apa? Melecehkan agama, menjatuhkan sendiri agama agamanya sendiri. Islam jadi tercoreng eh, sebagaimana sudah terjadi. Orang menganggap Islam itu buas, Nah, apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan kalau mereka ngerti yang seperti ini lebih celaka lagi tambah jelek citra Islam di hadapan dunia internasional. Islam katanya mengajarkan seperti ini. Kenapa? Rakyat kami, masyarakat kami yang datang ke negerinya itu malah disakiti, ada yang mati. Nah. Qala wa fi dzalika aidan tahwin lid-din wal Islam wa tazhidun lil kufari bihi. Membuat orang-orang kafir jadi apa? Tidak suka. Jauh sudah nggak punya respect lagi untuk ingin masuk masuk Islam mengenal Islam. Nah, fa innal wafa'a bil uhud khususan al muakkadah bi aghladil mawathiq min mahasinil Islam ad-da'iyah lil a'da al munsifin ila tafdilihi wa tibaihi. Nah, sikap wafa memenuhi perjanjian lebih-lebih yang muakkadah yang ditekankan dipertegas dengan perjanjian-perjanjian berat yang aghlab, misak-misak yang aghlab, misakan ghalidah dengan materai dengan kesepakatan ini saksinya demikian itu min mahasinil Islam menyempurnakan meng, artinya menepati perjanjian tersebut menjaga dan menjalankan perjanjian tersebut itu termasuk keindahan Islam. Nah, akibat dari segelintir orang yang jahil ini hudasaul asnan sufahaul ahlam ini Islam tercoreng. Nah, nggak nampak lagi keindahan Islam sehingga mereka jadi takut, jadi benci. Nah, Ada ya yang semestinya bisa mengajak musuh-musuh tersebut yang jujur itu untuk mengutamakan, mendahulukan dan mengikuti mengikuti Islam. Nah, mestinya dapatkan nanti yang membuat mereka tertarik, tapi dengan sikap seperti itu membuat mereka lari. Jangankan itu yang membuat orang itu lari dari apa berkatnya ini Islam secara umum, yang dalam Islam sendiri membuat orang itu yakni lari meninggalkan sunnah itu bahaya bahaya yang membuat orang itu benci dengan sebagian syariat itu jadi juga di, di, ditegur keras Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebagian sahabat yang sering kita sampaikan ingin menghidupkan sunnah tapi ternyata nah yang lain apa namanya menemukan kemudian kericuhan, kekacauan, ya, itu dan mendapatkan teguran yang keras dari Rasulullah SAW. Nah, Allah rahimahullah ini juga apa namanya di, seperti disebutkan oleh beliau di dalam apa oleh Rasulullah SAW dari kisah dari cerita Buraidah bahwa Rasulullah SAW ketika mengangkat Amir menunjuk seorang Amir selalu berpesan hmm, kepada Amir dan juga para pasukannya untuk bertakwa kepada kepada Allah nah, untuk bertakwa kepada kepada perintah dan wasiat yang utama dan pertama ini wasiat dari Allah dan Rasulnya, wasiat Allah kepada umat-umat terdahulu, wasiat Allah kepada kita. Kalau orang itu tahu kalimat ini, paham kalimat ini, dia akan memperhatikan, dia akan berhati-hati, berhati-hati, dia akan membuat sesuatu untuk menjaga diri dari murka Allah. Nah, makanya kemudian yang disebutkan berikutnya itu ima perintah, ima larangan. Karena dua itu intinya. Dengan dia punya takwa, dia akan jalankan perintah. Kalau dia punya takwa, dia akan jauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Baik, qala fihi masail Al-ula al-farqu baina zimmatillahi wa zimmati nabihi wa zimmatil muslimin. Perbedaan antara zimmatullah wa zimmatu nabihi wa zimmatul muslimin. Mana yang lebih berat? Yang lebih berat adalah zimmatullah dan zimmatu nabihi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Qala الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا ini juga bimbingan nah masuk dalam lingkup kaidah Rasulullah mengamnya apa namanya membimbing juga dalam yani hadis ini kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah, termasuk dalamnya ketika terjadi benturan. Nah, dua perkara yang mungkin sama-sama mengandung mafsada Dua perkara yang mungkin sama-sama mengandung mafsada tapi yang satu lebih besar daripada yang lain. Maka diupayakan untuk meminimalkan untuk menghilangkan mafsadah yang besar ini dengan melakukan mafsadah apa? yakni mafsadah mengambil mafsadah yang lebih ringan. Nah, dari dua mafsadah tersebut. Nah, itu dengan belajar. Dengan belajar dan juga dengan takwa. Kalau dia punya takwa Allah, dia akan bisa melihat ya, dengan furqan yang Allah berikan sebagai buah dari ketakwaan itu, dia akan melihat mana dari dua perkara ini yang lebih ringan bahayanya. Nah, mana dari dua perkara ini yang lebih berat. Nah, sehingga ketika dia itu ada di hadapannya, nah, dia mudah memilih. Ini lebih ringan. Ini lebih berat. Nah, nah seperti yang ditunjukkan oleh apa namanya Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut, kamu melanggar kesepakatan kamu sendiri itu lebih ringan daripada melanggar jaminan ya Allah dan Rasulnya. Nah, paling yang disalahkan apa? Ya mereka pasukan nah, jihad mereka kan tidak sampai menodai apalagi nah, kita maksud dalam ini Islam gitu loh. Nah, Asalisah qauluhu ughzu bi bismillah. Nah. Fi sabilillah. Ughzu bismillah bismillahi fi sabilillah. Berperanglah dengan nama Allah bukan atas nama apa ya, nah, nah yang lain minta pertolongan bukan dengan kekuatan jimat nah, dan yang lain dan fi sabilillah bukan untuk ambilnya ini urusan-urusan dunia tapi untuk betul-betul untuk menegakkan kalimat kalimatullah. Ar-rabi'ah qauluhu qatilu man kafara billah perangilah orang-orang yang kufur kepada kepada Allah. Perangi tidak harus dibunuh ya mereka ini artinya belum tentu memerangi itu dengan membunuh Nah, perangi dihadapi mereka ditundukkan mereka sampai mereka mau menerima menerima Islam. Nah, makanya diajarkan oleh Rasulullah berikan pilih pilihan lebih dahulu. Nah, qala Al-khamisah ista'in billahi wa qatilhum. Nah, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka dua di atas dua dengan yani empat yang lima ini menunjukkan wajibnya memerangi orang-orang kafir. Ini yani bukan membantai mereka tapi memerangi kekufurannya dengan ini yani, orang-orang yang kufur kepada kepada Allah. Nah, artinya empat lima ini sebab mereka diperangi adalah kekufu, kekufuran. Sebab mereka diperangi adalah kekufu, kekufuran. Qala rahimahullah as-sadisa al-farqu baina hukmillahi wa hukmil ulama. Perbedaan antara hukum Allah dan hukum al-ulama. Nah, di situ disebutkan ada dua bahwa yang hukum Allah itu pasti pasti benar. Nah, kemudian uh, sedangkan hukumnya para ulama bisa benar bisa bisa salah dalam ini Rasulullah menunjuk Amir dan Amir itu mereka adalah orang-orang yang biasanya memiliki ilmu tentang agama, tidak hanya strategi apa taktik perang, keberanian, ya, bukan hanya orang terhormat, tapi mereka mereka punya ilmu din. Nah, Amr bin As diangkat oleh Rasulullah sebagai panglima ketika itu dalam sebuah enam dia ya ini saraya, saria itu bukan sembarangan juga, bukan salah-salah beliau menunjuk. Memang punya kemampuan di samping ternyata menjadi seorang bangsawan, ahli juga perang, juga punya ilmu. Terbukti apa ketika beliau sampai di kembali ke Madinah? Nah, dan dalam sebagai pemimpin, ketika sebagai komandan beliau dalam keadaan junub, beliau apa yang dilakukannya ketika menang? Nah, di, dia di memimpin pasukan. Nah, junub mandi tidak. Beliau memandang kalau ini dia mandi, ini gawat ini bisa mati karena dinginnya sangat. Nah, nah kemudian beliau tayamum dan mengimami disampaikan sahabatnya ataupun apa namanya pasukannya disampaikan kepada sebagian sahabat kepada Rasulullah nah, ditanya kenapa kamu berbuat seperti ini ya Rasulullah ayat Allah mengatakan demikian berdalil Rasulullah tertawa membenarkan perkataan nah, sebagai takrir menyetujui pertindakan nah Amr ibn As di samping strategi yang taktik yang lainnya ya ketika dalam keadaan kondisi dingin seperti itu Sebagian sahabat ingin menyalakan api di tempatnya masing-masing, panas biar hangat. Tidak boleh. Amru bin As sebagai pasu, eh, panglima pasukan menyatakan tidak boleh. Siapa yang berani menyalakan tak cemplungkan ke dalam api. Ya, seperti itu. Nah, tidak mau ya apa kan? ya, ribut. Nah, karena sebagian ada sebagian sahabat muhajirin yang karena Umar ya tidak ya, ramai. Diterangkan oleh kemudian diterangkan kalau kalian nyalakan akan jadi nah, memancing musuh untuk menyerang kalian. Ini salah satu taktik. Nah, baik. Qala kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh Utsaimin tanzilu ahli al-hisni ala hukmillah mamnu imma fi ahdil rasul faqat au mutlaqan. Amma ala hukmil amir fahuwa jaiz. Ini menempatkan artinya memposisikan orang-orang yang di dalam benteng itu kepada hukum Allah ini tidak boleh. Nah, Tapi disebutkan oleh beliau amma ala hukmi al-amir fa huwa jaiz. Ya, juga disebutkan di dalam hadis itu di, apa? Perbedaan hukum Allah dan hukum ulama tadi jelas ya. Nah, ini kalau apa karena kamu tidak tahu apakah kamu bisa mencocoki hukum Allah terkait dengan mereka ataukah ti ataukah tidak. Samping itu juga hukumnya ulama bisa salah bisa bisa benar. Asabi'a fi kauni sahabi yakum indal haja bi hukmin la yadri aywafiqu hukmallahi amla. Kenyataan bahwa sahabat itu juga menghukumi ketika diperlukan memang ketika dalam kondisi tertentu mereka menghukumi dengan hukum yang mereka tidak tahu apakah benar sesuai dengan hukum Allah atau ti atau tidak. Nah. Jadi masuk kena dalam ayat wa malam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kan masuk dalam kan bahasan itu. Tapi nyatanya kan seperti ini. Jadi jangan nah, salah memahami ayat. Nah, ini berarti sahabat berarti eh, kafir karena nggak berhukum dengan hukum Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini yang mungkin kita. Nah, insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Nah, dua ada dua bab sekaligus bab bersumpah dan bab kalimat istisfa. Wallahu alam